pun tetap kepala desa sak pun berikan kula hormati bapak-bapak dari instansi pemerintahan sipil TNI Polri dan selalu kita banggakan panitia penyelenggara dalam rangka rangkaian Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. الحاضرين والحاضرات رحمكم الله Opposite jadi mau terus Padahal lama. makhluk dine un uomo lino per tagliarsi terus mau si ono mau terus dan semerat dasar ini kenapa mau itu tetap dibun kembangkan Kulo mengambil contoh sing pertama kekhawatiran-kekhawatiran sebagai orang tua terhadap regenerasinya generasi penerus ibu saking putra putri kita atau yang sebaya dengan kita kekhawatiran-kekhawatiran takut regenerasi penerus yang akan datang ke Paten Obor ke Paten Obor itu ke Paten Sejarah sejarah bisa di ora weruh apa mana bisa liya jika bakal bisa di ora apa maneh jika bakal bisa Nek wis kepaten obor nganti ora weruh. Sejarah-sejarah ingkang sanesipun dengan situasi perkembangan teknologi dan lain sebagainya semakin berkembang kita ora bakal insya Allah akeh orang peduli itu sejarah sebagai nopo anak-anak kita ke depan wis utama pendapat akal Nek utama ke pendapatnya AKW Kabeh menuntut kenyataan Ini dulu, belum dulu anak-anak kita, generasi kita itu dulu perhatiin, dulu ngobrol-ngobrol diri. Ini bekal untuk kalian ke depan. Makanya aku bangga mau dan di mana selagi hati budi itu sehat begini terus terus karena apa generasi muda di depan kita selalu tertantang simpun sepuh boten kita menyepelekan terus cukup anggur mangan uyahe dahar uyahe pengalaman gede sini anak-anaknya putra-putranya cukup botani orang tua-tua kita untuk kalian tapi tantangan kalian adalah akan menjadi generasi atau anak yang akan mengecewakan wong tua loro Perlu dijawab. Ojo ngomong tidak akan mengecewakan buktikan yang ora. Itu satu. Pangan peruh lang pangan peruh dikantongi, ditulis. Nah kowe kabeh kita sekarang itu sudah kehilangan jejak entah itu jejak secara unsur kesengajaan oleh oknum dibuset atau didiamkan biar hancur sendiri atau dipelihara untuk percontohan sebagai eh, menjadi ketauladanan untuk kita semua di kita di tanah perlunya dengan adanya pembangkit peringatan maulud peringatan maulud kita dengungkan terus supaya kita menjadi generasi orang kepaten obor orang kepaten sejarah contoh siril dan kekhawatiran juga sebagai wong tua Pak Chandra Mil, Pak Camat, Ketua Pun, Pak Lurah, Nabi sendiri, Pak Polsek, beserta jajaran itu. Itu semakin tambah tua, tambah umur, tidak mengurangi umur. Dan kata-kata kesepuan-kesepuan kita, tokoh-tokoh kita, sadar bahwa orang, orang tambahan om tambah tua. Sekalipun umur itu panjang, fisik tetap terbatas. Si mau dikenang angin, si orang masuk angin, gelegen, antok, lusuwi-suwi keroan. Nek orang umur di bego, kopeng utawa obat gosok sana sikut. sikit-sikit masuk angin sudah lain, Lalu tumpuan-tumpuan ke depan ini kepada siapa? Apa dadak kayak Pak Datamil, Dikutri, terus Pak Polres, Pak Polsek, Pak Dandim, Pak Bupati, Pak Lurah, ngenteni bangsa liya. Apa londo iwake bendo dumane? Atau orang lain, bangsa lain, biar membangun Indonesia, raih diri dari India apa ora di pundak kalian bukan di pundak orang lain kalian regenerasi penerus kita kita semuanya kita kan sudah coba di pundak kalian tunjukkan kamu sebagai anak Indonesia selaku anak Indonesia selaku penerus bangsa ini jawab saya mampu apa jawabnya jawab tegas tapi kemampuan perlu dukungan ilmu kemauan kesemangatan tapi tidak boleh meninggalkan kesatriona satrio Indonesia terang itu Baik anak-anakku generasi Pulau salut Karo siji filosofi banyak. Tak hidupnya siji aja dengan kalian pulau-pulau ini Nek nonton wayang senangnya dalami sopo Ape opo lah Padahal dalam itu tergantung cerita Bibi cerita tergantung dalam dalam itu dalan iku ana caranya ana carangane caranya karangane itu pakeme dalan mau kembang-kembangi anggone dalan niku dalam punya pinter-pintere dalan. Nomor loro sanesipun pun dalam menitoru pandai-pandai menjabarkan isi filosofi indrone jerone jadi itu dalami mazhur tora tetap gantungannya patung dasar pokok anggone dalang tapi karena kita kurang memahami takok dalami sopo terus sindene sopo campur sari ora akhirnya nek orang kebenaran cerita itu kabur goro gara anane macam-macam bumbu masaki akhirnya kita sebagai pecinta budaya bangsa budaya Jawa khususnya dunia pewayangan lambat laun bisa kabur bisa orang iki kudu masalah hal padahal anak-anak tua di adikku proses filosofi dalam dunia pelayanan larang sedang saya tulis ada tiga pokok sing luar biasa yang saya jagokan walaupun lainnya itu baik sopo di antara situ Bedoro Krishna νόμο το θεωρώ τραγούδι σε μάχη. Lebih. Tiga ini yang membentengi wong siji senarani Yudhistira utawa saparani Yudhistira. Barepe Pandhawa saparane Punta Dewa terus apa maneh? Sami Haji loh niku. Wong Jawa nganti wayang kok kelangan. loh niku. Aja ngisin ke, Aduh. Krana napa Yudhisthira utawa sami aji kok diperuntuk di backup krana ana kalima sada. Wonten apa? Kalima sada. Dasar pertama ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah kangge backup kalimo sada limo pancasila. kalimo sada. Lha niku. Jadi pewayangan wis kayak isyarat dikembangkan oleh para ulama para tokoh sehingga sehingga menjadi ideologi bangsa Indo jadi aja dianggap penting, aja dianggap gampang kiai-kiai kita tokoh-tokoh kita tuh mempertahankan Pancasila itu bukan bahasa basi karena tahu sejarah Kula pundut contoh sing setunggal mawon sapa diantarane bimo utawa Werkudara filosofinya apa itu tulang punggung bangsa ning tangan lorone ana kuku pancanaka siji rujak polo niku kekuatan tidak kergantungan kepada orang lain tapi Ponconoko, duwe jati dirinya, kekuatan kesatrionan ada pada diri beliau. Orang ketergantungan rujak polo. Rujak polo bisa lepas saka tangane ning Ponconoko ora iso lepas teko astane. Lho niku hebate. Artinya Walaupun kekuatan andai kata kita masukkan ke dunia polisi ataupun militer Kekuatan senjataan memang terbatas dibandingkan karo luar negeri Tapi jati diri kita, harga diri kita, kehormatan kita Lebih harganya nuklir-nuklir yang ada di luar negeri Kita masih punya itu Lah sing keplok duwe apa? sing keplok ya duwe keplok beb lah nek keploke tombok mending lah nek tekeplok ora tombok lah niku sing paling ciloko lah keplok sing tombok dos pundi beb keplok tapi tombok bisa ngisi kemerdekaan awake dhewe ora melu berjuang ngusir londo tinggal bendera putih wis berkibar tinggal enak mawon dengan likaliku kita membangun bangsa ini sampean kalian kula niki anggone keplok amargane merdeka ning tomboke kanggo ngisi kemerdekaan wis sepiro lah nek nek keplok tok ora tombok bisa ning ngeploki lur tambane maidu wis melu berjuang ora bisa nek keplok nyukurake nah, ini penyakit nih Muga-muga kita dadi wong sing keplok sing tom tombo aja keplok ora tombo. Langsung nggih. Nah, bimone durung diketukake. Nah, Jadi Bima itu mempunyai kekuatan sendiri. Tulang punggung bangsa, tulang punggung negara ini Bimo juga nek diceritakake kangge ngruwat utawi sanesipun critane Dewa Ruci. Niku critakake bibinaune sapa Werkudara utawa Bimo kalian Nabi Allah Khadir. Niku pun Kanjeng Sunan Kali jogo. Artinya biar beliau-beliau seorang yang mempunyai tulang punggung bangsa menjadi tulang punggung bangsa ning ngerti mandi ngerti ul ilmune ulama makanya nek ono Pak Polres Pak Danramil Pak Camat Pak Polsek berserta jajaran hadir maulud dan sebagainya ya ora heran ya iku bimo niku nggih ngoten niku arju napa pun perkudara ya itu itu bukan sebagai tulang punggung saja tapi ya mandito yang tidak bisa dipisah-pisahkan al ulama TNI Polri itu cagak pakune tanah Indonesia ini nek wis telu berantakan bar kiamat gede itu kanggo Indonesia itu perlu kita peringatkan perlu kita memberikan pemasukan ngoten lho Nah satu orang kang ini pun Arjuna napa berkudoro? Dwi anak telu istimewa apa artikan yang luas melahirkan te, angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat, kepolisian karena ini ketahanan nasional. Satu sisi makna, tapi makna dalam intelektual berbeda lagi. Buah dari itu ada. Apa? Sopo sing ahli frekuensi, ahli astronomi, ahli antariksa, yaiku gadut kocok, gadut kocok bisa membuat pesawat, bisa membuat satelit, bisa membuat radio, pancaran TV dan sebagainya, bisa menghubungkan, memotret bumi di mana saja, luar biasa. Niku gadut kocok, gadut kocok. Yang kedua, Ontorjo Kita semerepe ontorjo Ontorjo nyilem ning bumi tok. Kesaktiane. Itu filosofi. Artinya Ontorejo niku ahli pertambangan, ahli geologi, ahli vulkanologi dan lain sebagainya ngantos dunia pertanian. Ahli pertambangan ini luar biasa menyelamatkan bagaimana minyak-minyak kita kita beli dari luar negeri punya kita kita pertahankan jangan tam sampai disentuh dahulu sebab ini untuk bekal generasi yang akan datang Indonesia siap untuk membekali generasi yang akan datang dalam membangun bangsa dan negara ini loh itu hebatnya ngonten Sekaping kali pun ahli pertanian Bagaimana mempersiapkan tadinya kita beli beras, kita beli buah-buahan dalam luar dari luar negeri, tapi kita siap jual kepada luar negeri. Karena apa? Nasi nasionalismenya mencintainya kepada republik dan tanah airnya semakin menebal menebal mengeluarkan satrio satrio pecinta bangsa pecinta tanah air sehingga fanatisme muncul dari kita cinta apa yang keluar dari bumi pertiwi ini sekalipun sebutir pasir sing ora kena dipangan tapi satu ini adalah milik kami rumput yang kering pun adalah milik kami Wong liya mengetahui kita menghargai apa hasil bumi pertiwi ini, hasil karya bumi ini. Orang lain sing badhe mboten ngregani mikir ping pitu sebab awake dhewe ngerti ngregani bangsane dhewe, ngregani hasil karya bumi pertiwi. Lho ngoten. Dan nek awake dhewe serai iso ngregani hasil karya bumi pertiwi ini Ingat, engkau naik globalisasi ekonomi 2015 yang akan datang, lain negara wis ngirim ngirimake rambutan, jeruk, apel, buah-buahan lainnya, murah regane. <coughs> Padahal punya kita lebih baik, jauh lebih baik. Ning kenapa? hanya terkait dengan murahnya tapi tidak membaca kualitas atau mutu yang penting asal dimplok enak dipangan padahal punya kita jauh <coughs> mutunya, khasiatnya, vitaminnya dua kali lipat apel malang itu dengan apel yang lain punya luar Indonesia ora kalah kono loro we siji Neng krono kehormatan kita menghormatinya, menghargainya itu kurang. Dianggap ah apel malang, wis cilik-cilik pentet mana? Ora iso ngergani. Jangan salahkan bangsa lain kalau tidak menghargai hasil karya bumi per. Dengarkan baik-baik wahai generasiku untuk bekal kalian. niku satu yang ketiga punya anak ontoseno bisa jaga laut hasil ikannya perkapalan pertambangan yang ada di dalam laut batas-batas laut sangat ahli ilmu kelautan lah ini harapan kita menelorkan menghasilkan membuahkan di gadut toco gadut toco di berkuda atau utawa di sopo ontoseno ontoseno lan ontorojo ontorojo ini harapan kita tapi nek kowe kabeh karaku kepaten sejarah ya aja takon kuncinya wonten berikut. Makanya sekali lagi, kenapa maulud kita sekalipun bukan bulan maulud, tetap kita ramekan, kita, kita ramekan karena kita tidak mau menjadi bangsa sing kepaten bor. Nanti kita akan meningkat lagi nopo ini, Wes, boro-boro saat ini TV ini wes berwarna lah nek tv ini hitam putih terus pundi? Mungkin sing ora weruh bendera kita hitam putih. Lah boro-boro no TV wis ngerti merah merah putih. Selalu setiap tahun hari keramat kita peringati 17 Agustus. 17 17 Agustus detik-detik proklamasi setahun sepisan nek seumpamane ngereke bendera setahun sepisan jur generasi sing lahir setelah itu anak-anak kita kapan ngerti nih merah putih dan sejauh mana kita menegakkan kembali merah putih sebelum saya beberake maulud terpaksa sebab kekhawatiran kekritisan sekarang melenturnya nasionalisme cinta tanah air wong maulud itu mendukung sekali maulud nabi kanjeng nabi itu sangat mendukung dalam sejarah untuk mengangkat mengkatrol lah niku kembali malih Nek kita umpamane ngormati setahun sepisan. Bagaimana tegaknya merah putih pada waktu itu berkorban luar biasa. Toh jiwa, rogo, bondo sampai tekan nyawa keluarga ditinggal. Demi siapa? Demi bangsa. Mengusir yang bukan haknya. Mengganti merah putih. Weh, ojo dikira murah hanya ake tidak berdarah loh niku adik-adikku dan sebelum itu orang-orang tua-tua kita bagaimana menanamkan kesatrionan jangan lihat negatif aja lihat apa negatif nek lihat negatif ya sulit tapi kendaraan arahnya kemana itu yang kita baca lho ngoten nek kowe ndengok duren ndengok jerone duren aja ndengok kulite duren nek kulite duren dimamah nyocok tapi delok durene apa maksudnya sedekah bumi lan sedekah laut ya wis ben sing kono aku sing kono rupane kok nganggo sajen nganggo tempengan ono sing buat ndas kebu jangan lihat itunya lihat tujuannya ki durene ki ning jero buah iki vitamine apa lah nek tak sampean takon vitamine kulite ya nyocoki cangkem nggih okay. ya ning isinya ternyata adanya napa wonten nyadran sedekah bumi lan sedekah laut itu cara membangun tokoh-tokoh kita ulama-ulama kita cinta tanah air sedekah bumi sedekah bumi tanah air laut tanah tidak cukup saking niku toh bendera Belanda pada waktu itu masih berkibar ning kabupaten ning pendopo usai dijajah ning gubernuran sampai tekan pusat Jakarta tapi bang Jawa ora kepaten nobar ora kelangan akal Bagaimana cara menanamkan? Silahkan bendera londo ning ngarep omah berkibar, ning ora iso berkibar ning jero omah. Sing ning jero omah apa? Nalika bangun omah niku susu-usuke utawa bladare mesti dikei merah sik wonten mboten sik nggih nah, hebat luar biasa kesepuan kita diblebet yang merah putih lah londone aja turut campur tangan sebab nek diblebet merah putih tok londone takon apa-apaan ini kei tebu kei klopo kei pari filosofnya nganggo panggang katrionan itu sudah dari dulu hebat jadi jobone bendera Londo jerone tetap merah putih Oh, tenang. Nah. hebatnya kita kalah separuh pola pikir kalau piyai piyai orang tua-tua kita dahulu lah nek umpamane kok tujuh belasan itu diperingati satu kali tok orang nono senenan ning sekolahan pagi upacara pengibaran sangsaka merah putih wenten malih upacara 17-an non 17 Agustus selalu dikibarkan ning kantor kecamatan dan ramil kapolsek terus kelurahan utawi instansi selalu dikibarkan tempat-tempat pendidikan kira-kira nenek dikibarke mung setahun sepisan jur generasinya apa dhewe ngerti benderane apa ora ngerti perjuangane turune bendera londo gantine merah putih niku ngerti apa ora ujung-ujunge saking kepaten nobor ora weruh situs-situs sejarahnya sudah hilang anggapane negara Indonesia niku merdekane hadiah niku nek uteke wis werengen niku ngoten niku niku bahaya nih ora melu perjuang ora melu ngomong to wah jajah londo ora jare pokoknya menangi wah bekasnya di wah niku eh, ora menangi ngomong lah bekasnya dia ya? bekasnya raimu ngoten mawon enak mawon ngelang-ngelang teman nah niki lah kita tampilkan kembali nih sejarah supaya kita ingat bahwa merah putih ternyata demikian berdirinya niku jawaban nek wong takok Kena apa sih muludan kok wis bubar bulan mauludan kok si ono muludan kae apa bedane ngerek bendera apa kudu ngenteni mengko 17 Agustus. Tidak bisa. Kembangkan terus. Boten cukup niku toh kita kembangkan setiap maulud di mana saiki sebab akeh wong wis kelalen. Sebagian marga wis kurang membudaya, membudayani ning seremonial utawa ning lagu. Indonesia tanah airku. Aku ora ana pacara. Lah nek ora pacara apa nglagokke Indonesia Raya? utawa dalam lagu makanya takon kowe lagu ke Indonesia Raya itu neng jeruni lagu apa neng jeruni seremonial Oh dalam lagu beb, lene dalam lagu berarti kowe ngaku bangsa Indonesia neng jeruni lagu toh Oh dalam seremonial beb, oh, neng ngono kowe ngaku bangsa Indonesia neng jeruni seremonial toh Padahal lagu Indonesia ada tuntutan karena ada ikrar ada ikrar ning jerone lagu Indonesia tapi yang dijadikan lagu kebangsaan di mana ikrarnya Indonesia tanah airku nah itu pengakuan Indonesia tanah airku itu bahasa basi apa harga mati jawab sing keras harus berani ini tanaman kita semen pak biar tumbuh kembali nih bening. Jadi tunjukkan selaku bangsa Indonesia, ucapan Indonesia, tanah airku bukan basa-basi dan itu harga nang Indonesia, wong Indonesia ning Amerika, tetap Indonesia tanah airku. Saya bangga menjadi bangsa Indonesia. Saya bangga menjadi anak Indonesia. Tulis nek neng perlu neng kaosmu. Wah, ojo oh, dicontek iki tulisan apa? Apa maneh I love you. Aduh ngantuk niku. Tulis ning kaose, jangan bahasa Inggris. Banggakan bahasa kita, banggakan bahasa daerah kita. Jangan nganti wong kaleng wong kalongan kok nganti ra iso basa. Ring wong sampean. Ring luwih sepuh sampean. Saking ora ngertine bo basa mak tundang bapak aduh di sekolah tapi denger bapak yo kurang ngerti bosok, di sing kudu nampani panjenengan di sing kudu nampani sampean kok panjenengan ora cukup kok panjenengan dalam, sampean ya ora cukup ono sampean dalam, lu tumbuhkan kembali ini Aja dikira Rasulullah boten menjaga nasionalisme sampai tekan bahasa. Hubbul Arab salatun. Kecintaan dunia Arab adalah tiga perkara, tiga hal Dawe kanjeng Nabi. Li anil Arabi. Saya adalah bangsa Arab supaya menjadi contoh kepada umat Islam yang lain berani menyatakan saya adalah orang Indonesia. Arahnya ke sana saya adalah orang Indonesia saya bangga menjadi bangsa Indonesia ojo sebagai nek sebagian itu berubah nang dhuwur panggung maine ketoprak dadi bupati saya sebagai bupati nang isor wis dadi bupati udut bareng karo patiye lah nek selaku nang dhuwur nang isor padha aku bupati lho yo ngoten e. harus nih Masyiral muslimin rahimakumullah Tetes lagu Indonesia itu ada bagian ikrar tidak sembarangan urip ning Amerika saya orang Indonesia Oh jadi takoni, dumeh ning luar negeri isin ngaku bangsa Indonesia ya Allah siji hadith memperingatkan dunia Arab supaya nasionalisme itu kembali nopo dawe kanjeng Nabi bakal teko siji mongso wong Arab isin ngaku sebagai wong Arab ngaku wong Arab isin niki ibroh untuk kita jangan sampai kita itu masuk napa sing dipun dawuhaken Kanjeng nanti pada suatu ketika kita selaku bangsa Indonesia izin ngaku wong Indo loh kebetulan saya dilahirkan bapak dari mana saya Indonesia saya kebetulan di dilahirkan di Indonesia izin arep ngaku bangsa Indo lah nek wis menuso kualitase kaya ngene iki jur wong apa niku bisa orang kongkon mempertahankan negara ini nikilah makanya bangun dengan maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jangan sampai memalukan kepada kesepuan-kesepuan kita kedua orang tua kita para tokoh-tokoh pejuang-pejuang kita kalau kita menjadi umat duweni prinsip ora arep ngisi-ngisi ngisin kanjeng Nabi maksiat bubar maksiate bubar dhewe ora usah dibubarke wong sing nonton Contohnya ana bocah cilik jungkel walik nek mau gurung sisan semangkin dadi tapi nek mak nengke bayi liran dhewe kesel nah, itulah Ma'asyiral muslimin rahimakumullah akan bubar maksiat-maksiat karena apa? Kecintaan kita kepada Allah taala, kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi, kecintaan kita kepada para al ulama, kecintaan kita kepada keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam keluargane, kecintaan kepada para aulia, kecintaan kepada tanah air dan bangsanya semakin melekat, semakin melekat. Terakhir kula peringati, Kula peringati. benten sakit itu hadis wal yatafatun nasfil iman ala qadri tafawutihim fi mahabbati kadar bobot iman seseorang tergantung kecintaannya marang ingsun tegese marang kanjeng nabi nek ditarik ke bawah lagi artinya lebih luas kadar bobot iman wong suji tergantung kecintaannya marang para pewarisi kanjeng nabi ditarik lagi kadar bobot iman seseorang tergantung kecintaannya marang sahabatun nabi ditarik lagi kadar bobot iman wong suci tergantung cintane kepada putra wayai kanjeng nabi lan para ulamae para auliae kadar bobot iman wong suci cintane marang bangsane tergantung kecintaannya kepada tanah air kalau ini sudah menjadi pokok kuat sedoyone tidak bisa diungkeh-ungkeh iku makna hadis niku karepe ngoten ning bagi wong oknum-oknum sing ingin memecah belah umat Islam khususnya Indonesia dan umumnya umat beragama kalau sudah ditekan ditekan nganggo politik ditekan nganggo ekonomi ora mempan satu-satunya jalan benturkan antar umat beragama iki berbahaya neneng kene untuk gepuk Indonesia untuk mecah Indonesia Arab dibagi piro tumpeng niku wae lha ya. nafsir akhirnya berbeda oknum-oknum manusia itu akan menafsirkan pripun kadar bobot iman seseorang tergantung kecintaannya marang kanjeng Nabi tegese nah imanik kuat berarti cintane nemen Marang kanjeng bagaimana supaya melenturkan imannya jauhkan umat itu cintanya datang nabinya lenturkan lenturkan engko umat Islam nek wis ora demen karo nabine merosot merosot merosot umat Islam mudah digepuk Semua uga nek arep ngeceng ke bangsa bikin tidak percaya dengan pemerintahnya bikin tidak percaya dengan TNI-nya bikin tidak percaya dengan Polri-nya tidak percaya dengan para ulamanya tidak percaya dengan keberadaan ahli beti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam goyah terus goyah terus akhirnya masyarakat umat kurang percaya kurang percaya nembe Indonesia bisa dibagi-bagi pertanyaannya terakhir wahai anak-anakku yang kubanggakan Wahai bangsaku yang kubanggakan Relakah negerimu terpecah belah? Jawab yang tegas Karung acungi kepelan nah, Wahai bangsaku yang kubanggakan Wahai anak-anakku yang kubanggakan Wahai regenerasi bangsa yang kubanggakan Relakah negerimu terpecah belah? Ya kudu ya iki yang ngukuli Hari nah, ini jangan sampai kalau kita sudah mengerti rapatkan jajaran kita TNI, Polri, ulama, tokoh masyarakat kita, umat pun ayo rangkulan sing kenceng jangan memberikan kesempatan seujung rambut pun ada oknum-oknum manusia yang akan memecah belah umat Islam khususnya umat beragama kepada uh, umumnya dan bangsa ini dan republik ini ayo tuduhkan buahnya maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semakin kuat semakin kuat semakin semakin semakin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد المكتوب بين كتفيه خاتم النبوة الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وبه اللهم اصلح الإمام والأمة والرعية وآله صلى الله عليه وسلم وآل بيته وذرياته ومن والاه وألف بين قلوبهم وادفع شر بعضهم عن بعض wa min kulli fitnatin fi ayyi jihatin minal biladil muslimin amah wa ahlaha wa man fiha ya rahmanid dunya wal akhirah wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa wa salam walhamdulillah rabbil alamin